Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhibbunal khalqa Wa yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliqa. Ini sangking saya ti ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Terusane wa yuhibbuna lan seneng sapa umati al khalqa ing makhluk, tapi wa yansawnal lan sapa umati al khaliqa ing dat sing Fatak sumongko tiawawa aniku ida amalan alikane angan-angan sop sakes nasya mongko lali sop sakes al mauta ing mati. Wah walal akhirati lan biro pira akhirat. Warohi jalan seneng sopo sakes fit dunia ing dalam dunia wa usrotal kholki lan ngancani makhluk wa usrotal kholki lan ngancani makhluk. Fayak sumu dadi atau sopokol buru atine wong daruratan klan mesti. Rawain saulan jadi timbul anha sangking ikilah usrotil kholki atau anha saking ikilah kabeh ya, termasuk seneng dunia mencari makhluk apa tarkut to'ati apa tinggal to'at wal kasalu lan dadi timbul para sarasen anja dil akhirati sanging sangu akhirat wa tasfifu lan ngendhe-ngendhe bitobat iklan tobat wa tasfifu lan Wa maroran liwatan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majlis dan kelan siji majlis. Kot takla kang teman-teman ngeliputi hu ing majlis sapa adhku kagian guyu. Istakla ana ning nguasai. Faqala mengko dawuh sapa Nabi subuh majalisakum. Subuh nyamperno sira kabeh majalisakum ing majlis masjid sira kabeh bumukat diri ladati lan barang sing butekno keenakan. Kue nak neng jagungan kadang-kadang eh, rusak atau campuri ambek barang sing rusak keenakan. Kalau pada mater sapa sahabat wa ma mukaddirul ladzat wa ma te apa iku mukaddirul ladzat itu barang sing budekno keenakan. Kala dawuh sapa nabi al mautu yaiku kematian. Wal maqala asab ya wal isrun qala Yahya bin Atar Razi rahimahullah fil munajat in dalam munajat. Dewi ilahi do pengiran ingsun. Layati pura api Ora indah apa alai bunyi ila bimana jika kecuali klan munajat yang panjenengan. Semalam malam tidak ada artinya kecuali munajat yang panjenengan. Kala dawa sapa alion karramallahu wajah radiya wa radiya anhu fi di ing munajat di sidina ali min fakhr sawafir. Alam tasma bi adlika ya munai du'a an min dhaifin mubtarai Alam tasma ana to orang kunu sira bi atika kelawan oleh mo sira adil manane moya munahi wong sing gawe atus. Iki ngeluh tengene tiang-tiang sing ora gelem marek ning pangeran. Mestine kowe iku gelem ngrungokno doaan ing doa mindo isin sing wong sing apes mutale kang den coba. Gariken kang tenggelam di bikharil hami ing dalam laut kesusahan, husnan krono susah. Hambun manane ge susah, husnan ge susah sambil asirin tor dibui atau di penjara asirin tor diboyong atau di penjara didunubi sebab pira-pira dosa wabil khoto ilan klan pira-pira kesalahan Ini dengan itu pangeran unadi undang-undang ingsun ditadur iklan DPDP kula yaumin Menteng saben-saben dina Mujib dan terengkang tenanan, sang kata jadda yujidu ini, eh, ajadda yujidu, mujib dan manjadda wajadda. Mujib dan terwong sing tenanan, ditabah huli kelawan DPDP. Ajat kayu jitu saat rusifo mujidun Kitab bahuli kelawan dpdp buat dua ilan dua Lakot doko teman-teman jadi rupa kali yang atas ingsun sana alar di bumi turun kelan sekabiannya Lawa ahlul ardi khaliu te penduduk bumi ku ma'arofu orang ngerti sopa ahlul ardi dawai ing obat ingsun. Iki dongane tang pengiran Fakut mongko kula aturi ngalap panjenengan biadi ing tangan ingsun. Fa ini mongko sak temen ingsun mustajirun mong sing jaluk selamat. Bi afika klan pengepurane panjenengan. Ya allah azimu hidat sing agung wa ya rujai hidat sing dadi arep-arepan ingsun. Ata itu suan ingsun kaing panjenengan bagian hal wong sing nangis. Farham mongko kula aturi melasi panjenengan buka i ing nangis ingsun hayaan krono isin mingka saing panjenengan aksar ingkang luya akeh min khoto iki imbang salah-salah ingsun wali lan iku tetep di ingsun hamun te kesatuan hamun te kesusahan wanta hali halite panjenengan iku lakas wuhami yektine dat sing buka kesalahan ingsun buka kesusahan ingsun wanta hali halite panjenengan iku lakas wuhami yektine dat sing buka kesusahan ingsun wali lan iku tetep di ingsun daun te penyakit Wa anta kholi taban jenengan wa uda iku bate penyakit ingsun. Wa e kodoni lan nangek noni ingsun apa arujau arep arep. Wa e kodolan nangek noni ing ingsun apa arujau arep arep. Fakultu mongko ngucap ingsun, Robbi duh pengiran ingsun. Rojai ing eng pengsun. antu hakik kok ing yen wujud no panjenengan limar ingsun rojai angan-angan ingsun. Jazai utai mestine piwales ingsun jazai utai mestine piwales ingsun antu adi benda nikso panjenengan ya ingsun kudune kula nu diwales dengan siksa tapi walakin aluju. tetapi nen dempes sopo ingsun Aluju mungkin kono nak mana niku, nopo mengungsi no lada ada ya ludi liwatan walakin aluju, tetapi nen mengungsi sopo ingsun utawa berlindung ingsun bihus niman nika bihus niman nika klan kebagusan peparinge jenengan ya rujaihi arep eh dat sing dadi harapan ingsun mestine kula niku walese namung untuk siksa tapi gara-gara saya ini jenengan kula boten tersiksa tafadhol jadi dengan kesalahan kita ning dunia kudune pantes untuk siksa walakin alubu tetapi ini dempes sapa ingsun to berlindung sapa ingsun bi husni man nikah klan api e peparing panjenengan ya rujaihi zat sing dadi harapan ingsun dal kula aturi ngekek ya anugerah panjenengan Sayyidi Duh Gusti Ingsun binafsi lan nyepuro sang ingsun. Fa ini mongko sak temen ingsun kala ing dalam coba mubtalani kang mubtala ikang dadi coba ingsun. Mun tak terus eh, wala tibun nahar ila ati. Wala tibulan ora api apa naharu dino ila kutuati kecuali kelan to panjenengan. Eh bimuwafaqati amrika tegese kelan nuruti perintah panjenengan. Wala tati bulan ora api apa dunya dunya ila bintikrika kecuali kelan pikir panjenengan. Ruya dan wa to ana usah temen kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kola gawa sapa Nabi inna dunya mal'unatun. Inna dunya satune dunya mal'unatun den naknati. Malu non tegese den nanti apa mau perkara fiya kang ing dalem dunya kabeh dunya nah tidak dilaknati kabeh kecuali ila zikrullah kecuali eling ning Allah wa malan perkara wala kang ngiring-ngiringi apa maru ing zikrullah wala itu yang meliput atau sing mendukung itu wa aliman kecuali wong alim wa mutaliman orang sing belajar jadi dunia kafe statusnya malunah Tidak nanti ilah di kerawah Wa malah eh, wa aliman wa muta'aliman Kewangiran oleh hadis nasa iu Imam nasa iwa bin Majah dan Ibn Majah Wala tati bulan ora api opak lahirat akhirat ila afika Kecuali kelan di panjenengan Wala tati bulan ora api ora indah Wal jannatu suarga illa biru'yatika Kecuali mergo mersani panjenengan Ruya dan ruya atau Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa nabi dawuh lama ahbat Allah. sana ngedono sapa Allah Allah agama ing nabi Adam lan jannati maring swarga ilal abdi dona maring bumi. Haji namo kok dadi susah alih ing atase Adam wa kulo saben-saben perkara. Jawara kang nanggani apa sek, jawara kang nanggani apa sek bertetangga lo kan tau kumpul ning swarga hu ing Adam. Ila dapat kecuali emas wal fitotalan perak. Ketika Adam diturunkan sangka swarga, kuwabe ku nangis. Semua yang pernah berhubungan tetangga sampai Nabi Adam kecuali emas sampai perak. Fawahama keparing wahyu sopa Allah Allah ilaih imam maring lan fitah. Oleh paring wahyu ini, ini jawar tukuma bi abdin min ibadi. Ini saat temen ingsun jawar tu nangga no ingsun kuma ing siroloro. Siroloro mas bebera. Bi abdin kan kawula min abidi saing biro-biro kawula ingsun. Suma tuh mongko nuli no ingsun hu ing abdin min kuma sangking tangganan sira loro. Fahasina mongko dadi susah alai alal abdi apa kulo sein saben-saben jawa rohu kang nanggani apa sing ing abdi ila aduma kecuali sira Fakola mongko matur sapa mas lantera perak ayid dahab fitah. ilaha naduh pangeran ingsun wa sayyidana lan dendoro ingsun antau te panjenengan wa alam dat sing weh pirsa Anaka sabdane panjenengan jawar ah, anta alam anaka jawar tanati Anaka satone panjenengan ku jawarta gawe tetanggan panjenengan nak ing kita bi iklan abdin min ibadika. Wa wa halati abdun min ibadika malaka mare panjenengan mutiun ku wong sing taat. Kulo nyaman tangganan Adam mergo zaman iku tesetoat. Falamma asoka. Monggo semangsane duraka sapa Adam ka ing panjenengan lam nahsan. Monggo ora susah kita alih ngatasé abdin nibadi kaya ku Adam. Fawaha mongko paring wahyu sapa Allah Allah ilaihi maring Adam. Ilaihi maring dablan sidah, fidah, ilaihi maring dablan sidah. Dewi Allah wa izzati wa jalali. Wa izati demi keagungan Insun wa jalalilan kehormatan Insun misami ini jalal bi izan. La wa izan nakuma. La wa izan nakuma. Yakti ini bakal ngekei kehormatan Insun kuma ing sira Kuma ing sira hatta la yunala sehingga ora iso den perkoleh didapatkan apa yang saben-saben perkoro illa bikuma kecuali kelawan siroloro loro mas sampai Rawang riwayat mak hadis sobat Dilami Imam Tilani. Ya kalau terang no hadis yang terkenal ya tentang ikhya tentang budi-budi sering diriwayatkan kenapa adun ya malunah malunun wa fiha illa zikrawa wa mawalahu wa aliman wa mutaliman. Jadi dunia niki kabeh sing kita kafe niku kabeh malunah. Kabeh dilaknati, mergo kabeh ngadono saka pangeran. Misalnya sambil nak lagi seneng mangan, nak gak mangan aku mati agak gak ngombe aku mati, kok seneng wong wedok ya semua tenang. Gak ono wedok aku urip loro. Kuwabe iku ndadekno hijab, ya kabeh ndadekno napa. Hijab karena kita di dunia itu justru para kue hijab. Kebutuhan kita neng materi, neng wong wedok, neng duit, neng emas, neng pangkat. Semuanya. Sing mari ora laknat iku setunggal dikruwah. Mergo nak wong eling Allah niku nikmat yang buat dapatkan malah dadekno seneng nang Allah Subhanahu wa taala. Misale ke mangan dadekno eling peparinge Allah, kowe ngombe eling iku peparinge Allah, kowe nyimpen duwe eling iku peparinge Allah. Kowe di bojo ya eling iku peparinge Allah. Jadi dengan nyebut Allah iku dunia kembali ke fungsi semula. Ya dadekno wong eling kabeh digawe Allah dikersakno Allah. Sampo iku maluna. Terus kedua wong sing mulang ya karena maksudnya wong mulang itu karena mengingatkan hadhihi dar kulu lillahi wabe omah dunya kabeh wae Allah normale digo perangkat digo alat kanggo Mana kula niku di tenan mbek wong alim utawa wong simulang lah orang kudu alim banget pokoknya simulang. Saya sampean pikir wong alim ora kah? wong alim cek wong semulang mulang cek sing belajar. ini ya, sama saya angen-angen. Wong itu persis kewan. Kayak Kewan itu nak kepengen biologis yo ya kawin. Kepengen mangan yo ya mangan. Engko nak ono kali yo ya menghindar. Ono hal sing bahaya kene apa? Menghindar. Jadi umpama uang itu gak duwe ikrar ning wujude Allah itu persis kewan. Kawin yo kewan yo kawin, mangan kewan gini apa? Mangan. Menghindari bahaya misalnya ada kebakaran, ketek rasa sekolah yuk mirip. Jadi sesuatu yang harus dihindari kewan juga apa? menghindari kekuat sesuatu yang menjadi kebutuhan ya hewan juga eh, makan sesuatu yang jadi kebutuhan malah kalau nanti dikenalan polisi tenggene pedalaman Papua niku sering kelaparan niku mau mangan karena nggak tahu jenis buah yang beracun apa enggak pokoknya mangan nape mangan ngenteni memastikan nah, buah itu dipangan mano jadi ora terbukti apa beracun Artinya hewan pun punya cara untuk menghindari sesuatu yang apa? Bahaya. Jadi manusia ya persis Yang bedakan manusia usia ini dengar pengajaran agama. Iku ndadekno eling kabeh. Nah iku kabeh minallah wa ilallah. Tanpa itu persis persis hewan. Sama seperti kita menghindari sesuatu yang lebih kuat ketimbang kita. Misalnya kita ketemu preman sing ape bacok kue, sing kue ngerasa bahaya, tentu menghindari. Podo masuk kita ngeroh macan yura salam di Melayu bahaya, apa? Jadi pola-pola itu sama. Yang menjadikan beda adalah ilah zikrawa wa mawalahu wa aliman wa mutaliman. Karena itu yang mengembalikan harkat martabat manusia hubungannya ambil apa subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya baru kayak ngaji, kena mojo mangan mojo bismillah. Akhirnya ngerti nak panganan min Allah. Engkau mau alat ibadah menuju Allah. Bahkan termasuk hubungan jima ambil bujo sampai kondungo Allahumma jadibna wa jadibna seton mak rusak tapi nanti anak turun, wong-wong sing ora parek setan tapi namung parek Allah Subhanahu wa taala. baru barokah kabeh illa aliman wa muta'alliman. Dadi illa dzikrawah wa mawalahu wa aliman wa muta'alliman. Terus kedua Allah itu kadang unik, kadang Allah itu gak suka iba. Iba itu sakit. Mengenai Said Abdul Haddad ada madhab man da'a lifa man sigen bil baqo fakot ahab fi ardi wong sing ndongakno wong fasik iku awet neng bumi iku foto karo kepengen Allah dimaksiati neng bumi ini mereka sing maksiat cek urip maksudnya rasa dongakno mati tapi rasa dongakno urip ben kono. mereka man da'a sigen bil berarti fakot ahab ayu sawahu napa fi ardi wong sing ndongakno fasik awet urip iku berarti kepengin Allah didurakani ning bumi nah, Allah itu kadang seperti itu dalam banyak hal termasuk emas saiki kan ketok nak pangeran itu bener kanji nabi bener emas meskipun Amerika bikin dolar Indonesia bikin rupiah tetap nilai yang dianggap itu senilai nopo emas masih ya, tenggini bank itu semuanya dikonversi nopo lemas nganti anak pangeran ngono itu justru gara-gara itu orang sakit mbek Nabi Adam jadi Nabi Adam ketika diusir sangi suwargo kuwabe nangis lu tau konco tau jejer tau konco tau tetangga kecuali mas beberak jadi Mas Bebera, kemana kok kurang pegawai? Kenapa kira nangis? Wong saya kancamu nangis. Kulo ora bakal nangis tiang sing durakani panjenengan. Jadi kemana cara Mas satu nih adam dusir, salah itu rokok. <laughs> Jadi Mas gak di gak di empati plus. Tapi be Allah malah dibener. Aku setuju be gue. Wong aku ngusir kok kabeh simpati. Mulane kamu akan saya muliakan. Apa kamu akan saya muliakan karena kowe cocok mbek keputusanku. Artinya nak liyane kan sok simpati, sok iba no. Artinya kan sok simpati, sok iba ning atine kan kenapa sih gitu aja kok dimasalahkan yang nah, jadi wong iba kan kadang malah <laughs> enak mas boten memang ajam salah ya memang normalnya harus diu diusir ya, jadi cara pikirannya nah, ya sudah harus seperti itu Nah, Jadi ketika Adam diusir sama suarga, kabeh susah kecuali Mas Bebera. Mereka Mas Bebera pikirannya no, ya ingin seperti Allah. Kalau Allah ngusir, ya sudah kita harus setuju. Kok kurang pegawai ya nangisi wong sing nopo? Duraka yang pengiran. Ya fa'au hawahu ilaihi ma wa izzati wa jalali wa izzan nakuma hatta la yunalu kullu syai'in illa bikum. Jadi ini pangeran dari awal kamu akan samuliakan sehingga sesuatu apapun di dunia enggak pernah bernilai kecuali dengan krus kue. <laughs> Jadi luar biasa wa izzati wa jalali wa izzan nakuma hatta la yunalu kullu syai'in illa bikum. Saya kira ketok sistem perbankan yang dikonversi emas, sistem rupiah ya dikonversi apa? mana kalau teng budi-budi ku fatwa. Ya. Nak kepeksane kepeksa ora iso dikonversi, konversi, wis nganggo emas. Kalau bolak-balik niku wonten nopo napa wonten tangga desa niku sowan kula. Biasane gue tukaran. Tukaran misalnya zaman tahun pintu pulau, di rumah zaman tahun pintu pulau, ponakane sunat diutangi pedet mbek Pak Dini atau Pali utawa ana resepsi diutangi Pak D atau Pali pedet pedet itu anake sapi zaman iku kenangane lah sebentar ceritanya pedete regane iku muk 150.000 bareng wis tukaran 2005 nopo 2020 jaluk nyawuri pedet ada nah, kita tak pedet di sahur 150.000 apa di sahur rego pedet saiki Ah, nah, kok pedet itu perkelasanannya. Kan? Nak sing utangi kok medit. Iku dibayangno sudah anak butuh. Eh, tahun pitung bola aku anak nih biro. Aku nih sapi tukang kawin bendo, Nah, tapi nak sing diutangi mendingan yo nak sapi murid nak mati. Nah, kan ora anak bener, nah, kan repotan. Lha iku nak kadung tukaran, iku gelem ra gelem kudu dikonversi emas. Mereka dikonversi ke pedet ya sial-sialan. Tahu ono peristiwa kayak kemarin pas rame-rame prahara Indonesia perkara sapi, itu regane murah tenan. Pas larang ya larang tenan. Jadi kabeh das, jelas, ini kudu dikonversi nopo. Emas. Kulo nu saking hati-hati kulo, kulo nu mau udah belak tapi hati kulo itu hati-hati. Kulo ketika umroh mbek anak kulo, pas niku regane itu nampak tempat terlalu dikur juga tahun 2016. Ini Niku gitu. Kulo sampai gada konco gada toko emas tak takoi. Emas saya kira rego biro. Pas niku kulo tanya rego 550 ribu. yang emas 24 karat. Jadi kulo tulis 23 juta itu yusawi sekian gram. Ya nopo yusawi? Man, madani sekian gram. Tujuanku mau sito, suatu saat nak aku kepengen mukafaah, mukafaah itu e, ngimbangi anak liyo, hak ya anak liyo, maka nanti dikonversi pakai gram itu sudah tidak pakai 23 juta. Karena kalau dipakai itu kadang uang itu sekarang nggak banding, kenapa? Nggak banding. Geladak kulo, geladak sing kena ini tiga ibu, tiga ini dalam ibu induk ini. Rian mbah buyut kulo, gue gawe montek pitong atas rupiah. Orang kok pitong atus aku pitong atas rupiah geradak kulo sing saiki nilainya mungkin sampai 300 juta nih ini juga ini mau tak hitung atas iya. rupiah. Kulo generasi kelima sama Badur Rahman. Lah saiki misalnya terus rebutan warisan atau didol <laughs> mau atas maka perdebatan dalam bab riba itu kiai kiai khusyuk itu mesti salah ya. Kau khusyuk ya itu mau mikir Mulane Mbak Mun kuwi ngepol wong khusyuk wis masyhur dhewe Mbak Mun jada khusyukan jada jalan tambah khusyuk tambah pintu. Mas teng khusyuk apa ya? Wedine pangeran gak gak rasional Kulo genate mutusno wong khusyuk ambek wong fasik kuwi bingung tenan. Wong khusyuk iku ngutangi wong fasik. Wong fasik e modern. Dadi cara jawane diutang tahun 2000 Misalnya utangnya itu setengah juta, sampai sing fasek di sahur sak juta. Sing fasek muni, ini buatan bunga nih mbah. Cuma zaman niku lima ratus sewu, niku kulom pun tok barang niki lah, barang niki sak niki nilainya sak juta. Aku mau jangan niku riba lima ratus sewu ya sahur lima ratus, sahur lima ratus sewu bocor nih ragil, mereka nilainya wis kasih Ayo bingung terus gue milih nih, milih bela sing fasek apa sing khusus. Enggak, misalnya kita jadi kiai. Nah, problemnya ini nak nuruti sing khusus, yaitu mau dinaikkan lima atau sewu, mau dinaikkan menjadi satu juta. Resikonya adalah kamu bikin hukum yang sesuatu saat mendolimi orang banyak. Mungkin mau khusus ini gak masalah, mereka ini orang hubud gak seneng dunia. Tapi problemnya misalnya ini, contoh paling gampang, ya. aku diutang sampean tahun 90 lima 500.000 iku pas wis kena tak nggo tuku wedhus dinggo korban Tahun 90 mungkin lima 500.000 kena nggo wedhus bual nggo korban Tak sahur saiki 500.000 untuk pitik. Wedhus saiki paling murah bro. Wedhus sing kena nggo kurban. Nah, tiga juta atau dua juta. Maka mau tidak mau kita sebagai wong alim itu kepengen mengkonversi, mengkonversi mesti dikenangan. Zaman itu lima ratus ribu untuk opo mbah. Gue pas niku niku gue, pas kalau apa duwe gawe tak gue tuku wedus. <clears throat> Terus saiki njuk nyaur saya sing khusyuk. Mereka mau riba. Nak sahur satu juta kula riba. Sing fasik modern, modern 500.000 saiki entuk apa? Game di konversi nih fasik ambek soalnya yang khusyuk. Kira tau dari dia yo, mana ora tau ngalami ngono. khusyuk kan bingung no. Wedi pangeran tapi akhirnya akale untuk kacau. Ya, tapi terus kowe gue gerakan ini ya keliru. Setiap utang mongko oleh ditambahi sesuai kekurangan nilai uang itu. Jadi lembaga riba malah dosa mana Ya. jadi agama itu yang angel gampang. Jadi kira usah kecangkeman ngono, pokoknya dikrus emas. Dikrus emas. Jadi paling gampang. Jadi dikrus emas itu lima atau sewu zaman iku, itu untuk emas pirang gram. Iku nak ono sengketa. Ya, tapi nak ono sengketa, terus wong khusyuk mau gelem di saudi mangan terus saya malah nak diluwai gak gelem ya alhamdulillah. Tapi kowe dijari-jari bujuni Biasanya sing bujuni kan rapati khusyuk. Ya sunate ngono banjane sunate ngono. Jadi repot tuh, Jadi Allah iku wis nitahno emas iku dadi konversi. Lah tahun iku wis ra diketahui jari sapa saiki gampang menawa saiki ono internet macam-macam. Tetep ono bukti rego emas di era itu nomor rego emas di era itu misalnya 500 sewu di tahun itu per gram berapa mau mau 500 sewu zaman itu gue tuku emas untuk pirang gram kok kabeh iku wis dititahno pangeran mesti ini gue ambek gue nganti saat ini gue nunggu misalnya tuku kitab sing di atas jutaan mesti tak konversi emas, hajine istri kulo umroh kulo mesti tak konversi mas orang niat apa apa Suatu saat kalau saya ingin mukafaah sama anak saya, itu aku randelok duit terlalu likur juta tapi delok nopo emas. Zaman itu umroh ya anakku ikin terong terlalu likur juta masih sekian gram. Sehingga kok aku pin mukafaah mbak anak yang lain, itu duit data, nopo duit data. Iku penting kula aturaken kersane orang itu kira rasanya jadi wong soleh sing alim. Wong soleh alim sakit. Karena tadi apa riba ya wedi, Api goblok ya wedi. 500 sewu sahur 1 juta itu potensi riba. Tapi nyata nih nak 500 persis yo goblok tenan wong. 500 sewu tahun 96 misalnya wis untuk korban saya ingin untuk pitik. Masuk utang wedhus di sahur pitik. Ini wedi goblok. Kita yo wedi dolim. Tapi enggak nak apa ngonversi. Mulane kalau nanti ketemu khusyuk. lu Gus ngono nak duwe dinilekno nora riba. Tak jawabnya ini saya jawab. Saya ingin ini kalau diutang jenengan lima rupiah. Saya kita tagih ya sahur. Boleh di lima, lima rupiah, boleh pecahan nih sangilan. Gelem ra kan sahur lima ratus, pecahan terkecil lagi lima ratus. Yo ya oke riba berarti riba berapa? Patang ratus, sangat puluh lima. Nak kamen kepengen gak riba, aku sahur lima rupiah. Tapi sampean yo kurang ajar, 500 5 rupiah zaman sampean sekolah kok nek go tuku kerupuk, tuku es, tuku kedang goreng. Saya kau buat soal lima rupiah, aku paling kena gue pajangan, kenangan. Menak, nak susu itu sudah goblok. Saya ini misalnya kayak cili utang lima rupiah, uangnya kepengen nyaur ya, bukan nyaur biasa. saya aku takut. Sahur lima rupiah, aku nak gue. Ya pajangan sekarang nilai, ini kan? so nyaur utang kok dengan suatu sing sama sekali gak ada. Kau udah kok baduk mengucap. Mau tidak mau kita konversi. Zaman itu lima rupiah, itu aku nak sekolah kena gue tuku kerupuk, gue tuku es itu. Nah saya iki kerupuk itu, saya iki kerupuk sing buat tuku lima rupiah itu nilainya wes bu. Padahal saya susu zaman itu. Apa mana sing era sedurung aku cilik ya orang apa? Saya ini sore rupiah itu. Saya nono macam macam. Mana bangun abang khusus umah kelebel. Orang kena dijak rebukan digedingi wong soleh. Mangkel itu mereka nak digedingi wong soleh karuan puasa geding. Mangkel none itu digedingi orang kena Mereka khusus. Didukung ngajak goblok. Ngono ngel ngel wong. Yang kita kan gak hormati ya orang iso wong kusuk Orang hormati iso kira hormat kok. Kok anak mbok percaya hukume, pedule pokoknya Iku hebatnya kan Nabi. Wong Nabi ku orang uniku. hanya Nabi Nabi tau diutang pedet, rontok terlambat bayar wong ngamuk-ngamuk. Ben Nabi disaur sapi. Sampai sahabat itu ikut. Nabi jangan utangnya pedet saur sapi. Khairukum ahsanukum kodoan. Api-api uang nak nyaur apian. Tapi Nabi rata tau ngalalo riba. Tapi Nabi rata tau ngajar medit. Lah mati udah kan <laughs> Nabi gak tau ngalalo riba, tapi Nabi gak tau ngajar pedet. Angel kan. Masyur hadis khairukum ahsanukum kodoan api-api wong ku nak nyaur paling api Tapi orang riba, ya pokoke apik. Wong wong utang itu mesti dolim, nak nyaur pas. Tapi aja riba ya. orang dolim piye? misalnya aku diutang kue misalnya rumahku kan Rembang, diutang kue wong Jogja iku 10 juta. Tak ke contohnya ra modern, saiki tahun piro? 2000 2020 rong ewu rong bulan diutang 10 juta ambil Wong Jogja apa nyaur utangnya misalnya tiga bulan yang lalu wongnya nak nage nelpon nganggo pulsa barang mangkel nage nganti moro rembang berarti umbalin tak bilang, so wong paling medit moro rembang ngepis lah rong atau sewu kan rong atau sewu lah nak nage ping bidu patang atau sewu eh, Bareng aku nggak nyaur sebut ini bayang nong medit, Karena nong medit rapat tidak itu. kan ukuran utang itu uang medit dan jelas konversi macam nggak ukuran uang medit. Berarti patang atau sewu. Bareng tak sahur 10 juta uangnya mendingin ini. Wah aku yo rugi terus. Nambah sahur 10 juta. Laku umbal no ageng ini macam-macam ada sesuatu yang secara nurani kita manggut salah mudikne nageh salah kita siji kita wis jatuh tempo nganti nage juga salah kita nganti mororono padahal dengan nage dia keluar iya. uang biar lu nak nuruti wong mau lah wis nageh itu berarti serontok orang cocok lu nak karwan cocok akrab berarti rido Masalah wes nganti nage, nganti muring-muring wis ora cocok maka kita ini mau fatwa wajib nyaur 10 juta plus uang transportasi kok darah diri. Api ra ngomong ngono itu anti sosial. Wong saiki wong itu ya kalah kelangan duit tenan. Kira-kira rasane itu wong alim. Artinya ini, kini aku api ngalah lo riba ya mungkin wajib no nyaur plus transportasi. Ngajak goblok, kon mengabaikan itu semua, ya iso, gini sadung pinter, dijak goblok. Wong nyata nih, ini kehilangan transportasi biaya. Mulane mulane wong tambah ngalim, tambah kagum mbek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhirnya tengah-tengah yo ngene dong apik-apike nyaur yo sing apik. Terus sing apik ku yo ora usah riba. Tapi yo tambahi sesuai gremengnya wong iki, terutama es gremeng lho ya. lumayan pancen hadis Nabi peristiwa ning gremeng masyhur. Nabi diutang jatuh tempo pancen ya tentu Nabi itu sebenarnya agak butuh utangin kan gue sunnah masyhur. Nabi tidak salah tapi ditegir untuk salah. Tapi orang salah dosa mboten. Ya Nabi itu orang ngarah salah, tapi ditegir sing sawangane. Salah benda dadi sunnah. Sebenarnya Nabi nggak akan melayani janji tanggal itu nggak akan. Tapi memang didesain pengiran seperti itu. hasil orang itu sampai aghladu alihil kaula ngomong be Nabi agak kah? kasar. Ketika sahabat protes, Nabi malah gawe unik. Innali bil hakim makolan. Jadi wong deha itu berhak rodo ngomel-ngomel. Nabi Usmanya Nabi luar biasa. Barang ngorongnya rodo ngomel-ngomel be Nabi. Songkok pedet, cara saya sahur. sapi. Mau nampai protes. Hati sedih, pedet kita tak waca iku unta. Mlane saiki cangkemmu yo sing dogo iku. Ya mlane tak tambahi misale ngono kowe takon ndi Gusti Ali sapi wong ning Mekah wanane unta. Engko takon nek iku unta putih tak kuning. Oh, wong kok doang kemelek Gusti coba Nah, tapi jelas biar Nabi terus disaur sapi. Sahabat protes. Kabeh Nabi khairukum ahsanukum kodok. Ya tak nih Nabi kurang salah, tapi kadang ambek di desain ambek pangeran sawangane salah, tinggal pelajaran. Mengenai koyo Nabi ada sawah tawala, nah, Allah ya ora Nabi ini salah. Tapi di desain wong nak jadi dia iku nak disewani wong juga ngaji kudu diperhatekno. Senajan to kadang wong sewani ya ya mangkel no Yo mangkel lo tenang nah. iku jelas keliru. Nganti saiki ulama tetap fatwa anut perilaku Nabi meskipun Allah ngendikan abasa. Ah. saya ini misalnya jadi ahli usul fikih, tetap setuju kanjeng Nabi. Ono wong kafir sing potensi Islam jadi mendesak di rumah mereka potensi sementara Abdul bin Maktum kayak kue-kue harus berdino ngaji tapi aman ngomong ya Nabi kulo ulang lah ulang dan saya kira wong sing biasa ngaji marai ngaji sunat wajib sunat wong biasa saya kira Islam nopo wajib bobo sunat wajib tentu Nabi lo sing apa? Islam cuma santri ini ngotot ya di jam yang sama, di waktu yang sama terus sampai Nabi ku Ya juga lagi kaya umum wong alim ngono, umum wong alim saraku bahmun ya wong nasional rapati seneng kiai kok soan kan diperhatekno. Nek santri biasa bahmun bias. biasa. Dadi nganti ikut usul kayak ijek bela Kanjeng Nabi, mergo merhatekno wong sing potensi Islam niku wajib. Ngurusi santri sing koyo kue kue gue mau sunat. Tapi pangeran niku Pikirannya pangeran cara oleh dibasakno pikiran. Kue iku nabi, mestine pikirane dobel kono ya mbok sambut kene ya mbok. Lu ya sing iso ngono iku sapa? Mesti wong kan kudu ana takdimul aham. Aham di sini prioritas di sini prioritas. Mulane pangeran mbek nabi ini unik yo no tapi hukum tetep kon anut Nabi. Akhirnya cara ana pertanyaan, orang orang kafir apa masuk Islam, abek santri semua jaluk jeneng ayo cara hukum ya disini nanti. Dhisik nasi masuk Islam sing jaluk jeneng disalah, disalahno, tua tua jeneng anak wae njaluk kiai. ada santri lima tahun Ngaji puluhan tahun jeneng wae Oke, ini jadi barokah, barokah tapi nggak ngelok barokah. Sing kelondek ini apa kode ini jeneng jalur kiai. Larian riyen bangun itu trauma niku, mlane terus duka, zada khusyuk, zada jalan gara-gara termasuk itu. santri khusyuk ke Banyuwangi, orang ora pati sugih. Iku sowan bangun mau jaluk jeneng lejo yo cowok ngaji puluhan tahun kok jeneng gue kok jaluk kiaimu. Kersani barokah mbak gitu. Coro ini orang khusus aja tuh. Coro ini dua akal. Mesti pikiran ini dua orang atau sewu tak gue suan bangun buat jujurnya. Lo misalnya tangguh tuku popok wes biro, tangguh nyuap bujuku ben gak ngomel. Coro kan gue akal cara berpikir kan orang atau sewu tinggu sing gue penting timbang sekedar jaluk. Jeneng lo kecuali ini suka luar-luar. Moro sarang gak diakibat akibat popo numpak alpat duit wakil. Kan gak diakibat akibat nih perekonomian. Iki fakir, Banyuwangi sarang tidak biar aja. Zaman itu sentak rong atau saya. Mau jujur jeneng. Nah, ya misalnya kayak aku, terus yang suan kue, melarat ke Jogja, nih mau jujur jeneng. Aku ngerti nak kondilem guling ayo biar kayak Di muangkel iku seneng kiai, didukung gua blok. Wes ngono tepat ono wong sowan sing belajar Islam ya jajal. Belajar Islam disaingi jaluk jeneng ayo jajal. Awas kena salah fatwa. Cara kue jadi kiai, jadi kiai alim koyo aku misalnya. Nah, bodoh kan gak ada nilai sakit, mungkin rata tahu mikir. Sakit atau ada kucuk. Jadi masalahnya kayak misalnya kayak alim, mesti kan pikirannya takdimul alam, fal aham, takdimul wajib alas sunnah. Iki urusan jeneng mau sunat, iki urusan belajar Islam. Wajib ayo mesti aku di sana sing belajar Islam. Lah Rasulullah yang ngono iku sing tak kepen belajar Islam, sing tak mau rutinan. Lah Nabi terus koyok gak berkenan. Suwaya ini kok njaluk ngaji kan, meneh. Wayahe lagi ngurus sing luwih pen. Akhirnya Nabi masa terus jadi abasa tawal lah. anjaula. Madadi kok jo terus Nabi salah orang orang, ora kok terus salah kok, kowe kok. Tapi Allah itu kepengen nabi ini itu sempurna, sempurna itu yang ngurusi kono. Namanya masyur mi babi hasanatil abrar saya tuh Jadi Nanti nabi nak salah ora salah koyo kue terus fatal itu gak yo ya Nabi itu tetep. Tapi ganggu wong sehebat nabi ngono itu dianggap salah. Tapi orang salah. Namanya tetep tak model kanji nabi tenan. Ini susah nggak bisa santri menunggu, Jadi Jadi bangun orang kok perkara gede mau khusyuk kadang teman dah. Lele cung cung banyu wangi deh kok jujur jeneng sana baru piye saja. Masalah kiai ini tersiksa mau sakmono gue belajar bujumu sih kena. Misalnya gini, Nah, misalnya santri kurang ajar nih, nak ngoten buat terus saswan tak WA apa malah kurang ajar. ya, cara penirit satu saja jalan kan. Nah, kurang ajar mana? Ya, yuk di WA berkoro jalur apa? Ya, itu jono santri SMS ini jalur jadi malah kurang ajar nah, mana? Pilihannya mau loro, kehilangan umbal tuh tahu SMS. Nah, kehilangan umbal berarti yo dosa, mergo demi barang sunat nilang no. Nah, yang melarat di orang atau saya kan duit dramatis. <laughs> duit sing dramatis. Duit perjuangan kan duit nyowo. Lah anak orang ono ya, ora sopan mau lewat SMS. Ki milih ndi? Goblok apa ora sopan? Keliru kabeh. Kan? Terus kowe soalnya ngekeki jeneng anakmu. Kira nudulah ya benek to. Dolah Durrahman. Nah, ben suka jenang anu Soeharto kan selesai. Oh, ribet deh. Cuman kadang mau <laughs> jadi beban bangun sering ketok zata khusuan, zata jalan rumah suka karena yang ngene ora kok perkara gede mau khusyuk Kadang terlalu mau khusyuk kadang terlalu. Kalau bolak-balik fatwa yang bantah mesti mau khusyuk. Oh, jole lima ratus sewu, 500 sewu, satu juta mengira ribet Sing darani riba ku ya sapa? Riba iku kan keputusan yang dibikin sing utangi dan memang faktor akad. Iki kan gak inisiatif sing utang mergo tahu diri duwe tergerus nilainya. Wong alim kan punya sekian definisi tentang riba. Orang, tapi yo orang aja romet. Kue Kue pilih ya, nak kue kepengen pas mesti jadinya medit. Mau utang tahun hitung pulau. Paham gitu, tonggo kulo nu sengketa utang tahun pitung pulau zaman niku anak kulo sunat Gus, diutangi Pak Li. Zaman niku eling kulo kita gue tuku wedus, kita gue tuku beras, tinggu sunatan, tinggu kita. Tapi ro Pak, zaman niku gak mau pitung pulau ewu. Piye? Tapi zaman niku nyeritakno wis kena gue tuku wedus, gue tuku beras, gue tuku sembako, gue selamatan. Terus gue gara-gara khusuk ya sahur pitung puluh sahur pitung ya ewu. Wes tahun rong ewu rong iya, <laughs> Piye? Gue yang kuyang ngeraupi kue. Iku aneh-aneh. Gue yang wong iku mikir. Wong khusuk ora gelem mergo kue, ngono iku. Riba. Kuweting jare diketingi wong khusuk malah hati wujud wah didukung goblok kira karuan kayak melendi aja dukung goblok apa gedeng soleh berat ngadepi lah mau dah mau cara kalau dikonversi emas sih saiki setengah-tengah zaman kue dua gawe ngono misalnya tuku wedus tuku beras terus zaman itu cukup gue makani wong 200 misalnya kundangan niku wonge 200 ya itu mah. Lagu kelebihannya wong alim gitu. Coro duit saya biro, coro dimasno. Biro ya sudah kita konversi. Iku ora riba, yo ya ora medit. Yo ya, yo ya ora riba, yo ora medit, yo ora goblok. Engko nek disaur 70.000 iku yo medit, yo goblok. Orang medit tok yo ana gobloke wong panjen. Kemene di? saya saiki tukaran karena naga kan berarti usaha cocok. Mana utang gua hati-hati. Kau pas ngutangi ujek cocok suatu saat. Kulo setuju ra cocok. lagi kadang setuju. model masih sih setuju. Mereka nak cocok. Kulo kurang ajar tenang, Biasanya ra nyaur. Cuma belok kurang ajar jadi wong dolem dolem. Kowe utang bekan kancamu kok cocok terus ya ranya nyaur tenang. Jadi kudu curah cocok bensin utang kepikiran nyaur. Dolimi wong kan ngono, ada dicocoki terus kepikirannya orang jauh orang ngijek. Padahal sing diutangi saya wis mampu. Bareng wongnya sing geger wis mulai, sing ngutangi wis mulai. Sampeyan yo padha dene. Oh karuan saya kis mapan kok rabu sahur. Lebih dulu rekus melani kalau orang tak pikir yo melani kiku yo goblok pisan. sanung karuan di utang kok niat. Ngentai ini Allah gawe ra. Cocok. Wong Jawa nyenyak wajib. Kuat yo nang bab iku kuat. Nak ndi utang kok ijek cocok iku. Gak nyau. Nak wis ditagih kacek puluhan tahun geger mengkonversi. Lah kiai ra melok-melok terlibat mesti ditakoki Wis dolim ping telu. Dolimi kancane, dolimi dulure saiki dolimi kiai. Mau kon mikir hukume kon jawab. Jawab iki dineng iki, jawab iki dineng iki. Lan jare baju firmu. mu. Nak ngandani Mbak Mun kowe nyai ora tenanan. Mari mangkel. Pemenan andu marisan isra usah melo-melo. Nak musuh melo, iku iku dia kalimun. Jadi Baju Zubair tahu ini cerita kisah nyata ini ceritanya Mbak Mun. Antum warisan, nih gue di Solo dan Udan itu sarang lima belas kilo. Zaman itu orang mobil, anaknya sepeda motor. Sing marani itu calon waris, sing kok coro faro itu majum. Lah, baju Zubair cek lugu, kalau hasil gelem digunjak wong barang dihitung sing marah niku berstatus mahjub orang untuk warisan. Gak diterus Bapak, kok mangkel diundang atu atau kok mutus no Macam terus ada nih bang. Ini lho mungkin nak diundang wong ada baris. Kok sing marah nih kira kira mahjub ini mending ini Dia mungkin kalau akan marah nih sopon. sing kira-kira gak mahjub. Ada wong iku kowe kok rati diterus. <laughs> Tadi tidak wah mergo mangkel Bapak dia atu atau jebule keputusannya wong iku mahjub mahjub orang untuk warisan blas. Mengenai kon ngakali, mesti kon ngakali. Engkau eh, sopo Mustafa eh, kon ini. Mereka ngerti sih Mustafa itu gak maju. Ya, kadang kan semangat itu aneh misalnya, misalnya orang warisan semangat aneh. mesti kayak kan roh dia anak mayite gada, lagi pernah apa punah ini anak mesti calon maju kan, lah ngono kok gelem ge digawa wong iku. Mergo bahaya iki nak mangkel kira diterno. Ada nah, sing takok, takok. Lah anake sapa iki iki? Engko wis kowe kon marani aku. <laughs> Masyarakat tuh sampai segitunya. Ngrono iku diparan-parani dhewe bareng detong Maju, gak gelem ngetro Mbah Ya iku bapak dikandani. Ya nih oke nek bagi faroid. Kok sing marani sing kiro-kiro? kira coba ojo gelem. Njaluk ya, parani sing ora masuk. Mergo engko dineng kowe. Sampai segitunya. Lah mutus mutusno utang. Sing utangi mesti seneng dikonversi lebih. Sing utang seneng pas pas pas. Ya melani yo ojo riba tapi cuma medhit iki fatwaku yo ojo riba tapi ojo medit mana kaji nabi masya allah tenang kaji nabi barokah tenang koyo opo rasulullah sallallahu alaihi wasallam koyo opo wis sempurna tenan nanti. yo ya ngaram riba tapi uang nyaur iku sing ahsan hukum kodo anak ah, nyaur iku sing ape dan nabi nyontoni yo dan saya saiki wong utang lu malah parah nak gak luar. utang tahun sepuluh sing nagih nganti transportasi mis bolak-balik marani. Misalnya sing utangi kowe di Jakarta, Bolak balik nih omamu mau nage ndak biro aja bilang. Lu tetep salahmu tau cara ke tepat waktu kan wong iku ora bayar transportasi nage to. Iya Yo terus buat sahur kue mengabaikan semua uang transportasi. Tapi kita kan gak mungkin fatwa wajib nyaur plus uang transportasi orang sing naga numpak pesawat. Garuda, <laughs> cek juk ngarep pisan. Wah, ya malah ada tuh donya Numpak apa sih kelas apa Eksekutif. Lu aku zaman naga numpak Garuda eksekutif tetung pisan tak kebal wa minamiku. Pasti iku aku nginep neng hotel bintang lima Wah, ya tak kebal Pasti ku aku ngajak konco, numpuk tiket loro. <laughs> Wah, ya kacau nak ngono malah. Ya ngomongin fatwa aku yo ya, yo ya ojo riba tapi ojo medit. Jadi ya, bos aplikasi dewi yo boy ojo riba ojo medit. Yo tak balik balik yo ojo riba ojo medit. Jadi kanjeng Nabi kanjeng Nabi ngaram no riba tapi ono anjuran lomo. Mereka kadang sing ngutangi iku yo ndak akeh tenan. Wong akeh bola Nake bola balik, pun bola urung mangkeli. Urung apa? Urung. Lho kan uang iku uang penting kan mangkel tenan. Kemudian kalau suwon cukuman tuan kiai jaluk jeneng. Sana am jenak nopo bapak am. Semua umum umum mai. Menurut jenang ngapik lah ya mesti alim barno. Semua umum mai lah. Semua sih suruh. Lo betul nanti jadi jeneng guru gue. Orang kok krono sombong. Mari gue penggalih. Aku yang tahu jodoh nggak guru berkorok keluarga. Orang kok krono sombong. Ya masuk guru ra anak murid itu. Ini lah opon. Ini malah seudan mbek guru, nak tak jalu irak belum dong, Malah lucu tuh. Lu buat nanti jatuh ngombang muni, Mun buat nanti. Ini ya, perkara ne mosok ana guru ra anak murid itu, e, aneh-aneh. Kadang-kadang ini eh, mulai bener bisa tak zata bisa tak jalan tapi ini, bangun Mun PKC yo di ini. Diset diketingi ku seneng kiai jual jaluk tuh, Didukung. Lah ya kiai kok ra nong santri itu cuma ngomong lu kok goblok ya, ngono lu kan ya ora goblok ya lu karo kiai nek kok dijaluki mana ada kiai gak dongakno santri ini jadi yo iya tapi tinggi-tinggi. wong niatnya yo orang, ngono ini bagi kalau cuma anu, mungkin nak temu khusus bah, mungkin nak tengrok gunung Jabal Rahmah kalau celup celup. Lu kiai kok ngeleng-ngeleng jeneng ngemiku piye wong urusan ya ora kowe tok. Cara kula ngoten niku ono <laughs> bener ya ono khusyuke ya ono gobloke ngoten mriku niku. Ora kok bamer gedhe mau khusyuk mboten kadang ono naif yang melanggar hukum. kita adalah iki misalnya wong susah, wong melarat, seneng kula misalnya, wong Jogja misalnya. Zaman itu contohnya Banyuwangi, Umbal, Morosara, mau jaluk. Genah, wes. Anaknya lagi lahir rong dino, itu wong melarat. Mesti boe ngomel-ngomel, rong dino nak wong melarat, bapaknya ku andalan. Misalnya kon ubah umba Saisang, ini lagi lahir. Lagi ninggal gelanggang gue salah. Lu karwan suka dia pembantu dua ini itu. itu melarat. Jadi fisiknya mirip gue salah. mereka kayak wangi ngewangi nih Ya ta. Dua duit kanggo barang sunat mau gue jeneng. Sementara ning omah wae iso kelahiran ini kesemas ya duit utangan. Jadi duit utangan, ada duit orang atas saya wajib gue nyaur utang apa gue boleh jeneng. Udah. Mana mau khusyuk itu tobat, tobat. Ngaji beneran diwajib di sunnah. Udah sampai melebu takrif ya ada khusyuan. Ya ada apa? Nambah khusyuk nambah kan ada di mau nuruti rasa. Ben barokah juk jeneng Mbah Mun. Ajane diwale ben barokah ra ganggu kiai, paham gitu. Jadi cara berpikir kudu ngono. Ini kalau buatan kok mangkel buatan, mangkel banget. Uang ora roder. Ya ya ojo kita, ojo sampai ngalami kajian Nabi, sampai Abdul bin Umi. Maksud, nganti saya ini fatwa nih ulama tetap derek kajian Nabi. Senajan tuh Nabi ditegur Allah. Iku mau misalnya ono wong belajar Islam ning aku. Terus ono santri ngene ngene iki sowan, tetep kowe tak abaikan mergo ngurusi kowe iku Sementara Islam no wong sing ben Islam iku wajib tetap hukum seperti sing dilambai Rasul. Paham ya? Cuma Nabi ku berhubung figur sing sempurna, mbek pangeran niku corong Jawa kon pikiran rangkep wong kowe wong sempurna, Mas. Kira-kira ngono nazar. Yo ya kowe kudu pikiran rangkep, kene yo ya entuk kene yo. Ya. Tapi tetap fakir ya ada kajian Nabi, nak ono ta'arud benal wajib wa sunnah. Yo di sini wajib. Dong ya. Jadi mulane wong ngaji ben proporsi hukum. Ya ana proporsi hukum. Mulane kabeh salah nabi ora kok salah. Kaya nabi wau diutang. sini, asine Allah ya banget iso nyukupi nabi tanpa utang. Tapi gue contoh, wong nak diutang, nak ditagih cuma lah ngamuk, nak iso nyaure ahsan hukum kodoan. Terus Nabi nyontoni. mana dewe kodi iyat nih kitab sifat orang-orang Nabi ku salah perkara kono. Cuma ambek pangeran didesain koyo koyo salah ben dadi con. kok salah koyo kue pancen bludus iku orang itu salah asli. nabi itu salah loh orang salah percontohan, memang salah asli. Ana tambahane wis merke merek salah ana. Ngene kok aku niru kok Nabi niru mbahmu. Aku sama ana-ana. Ora padha dipadak-padak nono. Kaya Kanjeng Nabi ya tahu salat lali barang ya tahu. Dhuwur-dhuwur mestine patang rakaat morong. Itu didesain pangeran ben carane salat tambah iku ngene. Ora kok. Tapi kan lali tenan, ora dhuwit lali, Bro. Lali tenan ya mergo lali pangeran tenan aku. Nak Kanjeng Nabi ora didesain pangeran gue percontohan cara sholat nak kali. Mulane kan Nabi aku setuju riwayat niku ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Aku ora tau lali tapi dilalekno pengiran ben dadi sun sunnah. Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Aku ora tau tapi ambil Allah di lalek no ben jadi sunnah kira bareng nabi lali dua rakaat terus konfirmasi besok apa ternyata lali nabi kembali ke mikrob kemudian takbir lagi menambahkan dua dua rakaat terus semenjak itu jinggo tradisi nak kue lali mau wajib bina ora wajib istinaf ya nak wajib bina gak wajib istinaf Nabi kon nol ora wajib